hukum sahabat konsultasi Islam punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam tersedia di Play Store. Alhamdulillah. Alladhi الذي tatimu تتم segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena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 untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Setelah berhenti kajian kita cukup lama kita sekarang akan melanjutkan kajian tentang al-wasaya, tentang wasiat. Kita bulu wasaya. Dan wasiat ini adalah sesuatu yang penting. Bahkan wasiat itu merupakan sodakoh dari Allah buat hamba-hambanya. Jadi ya, kita akan masuk ke kitab wasiat dan wasiat ini merupakan sodakoh dari Allah Subhanahu Wa Taala buat uh, orang-orang yang berduit. Kita tuh kadang kala ambisi dunia membuat kita lupa kalau harta yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Bahkan sebagian orang karena sibuk cari dunia, kematian tiba Sedangkan dia dalam kondisi belum punya sodakoh. Belum punya wakaf. Hartanya banyak. Hartanya miliaran. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu qal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innallaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Sesungguhnya Allah kata Nabi alaihissalatu bersedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian tatkala kalian mati itu sebagai penambah amal kebajikan kalian. Jadi kita nih dikasih kesempatan sama Allah untuk bersedekah dengan sepertiga harta kita tatkala kita mati. Karena bisa jadi anak itu menghabiskan harta tanpa ada manfaat buat orang tua. Dengan Allah memberikan kesempatan buat kita. Jadi kita bisa tulis. Sekarang kapanpun sepertiga hartaku. Atau 20, 25% dari hartaku. Kalau aku mati buat masjid. Sehingga tak kalah mati. Mungkin kau mau sedekah sekarang. Pelit. Eh, merasa eman-eman sama hartanya. Tapi kau sediakan ketika kau mati. Kau udah nggak butuh apa-apa ketika itu. Kau butuh amal kebajikan. Maka ini salah satu karunia Allah. Sepertiga harta itu bisa disedekahkan tatkala kita mati. Sehingga ahli waris itu tatkala mendapatkan wasiat orang tuanya, ya sudah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertiga itu milik orang tuanya. Orang tuanya bisa melakukan, melakukan apa saja dengan sepertiga hartanya. Baik, uh, silahkan dibaca tentang pengertian wasiat itu sendiri. berkata Syekh Abdul Aziz bin Al-Khalafi dalam kitab al kitab al wasiat. Satu, pengertian wasiat. Wasiat berasal dari wasoi kuti syai'a usihi. Berarti... Tunggu, dari asal apa? wasoi. Dari asal kata ini jamaah. Kalau ditulis bahasa Indonesia jadi kacau. Bahasa Arabnya itu wasaitu syai'a usihi. Tulis pakai bahasa Arab. Bukan wasoi si Jadi apa bahasa Arabnya? Wasaitu syai'a usihi wasiat berasal dari Wafaitu syai'a usihi Berarti suhu Saya menyambung Jadi orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Nah. Adapun menurut istilah syar'i ialah seseorang memberikan barang atau piutang atau sesuatu yang bermanfaat dengan catatan bahwa pemberi tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Barakallahu fiik. Di sini kita melihat bahwasanya wasiat dalam bab fikih ini lebih kepada wasiat masalah harta atau sesuatu yang bermanfaat. Nah, Ausad. Wasaitu syai'a usihi. Jadi kalau wasiat dalam bab uh, ah, bab raqaik, wasiat agar anaknya berbuat baik, agar anaknya uh, melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi dalam kita fikih lebih kepada barang disebutkan di sini. Dan perbedaan wasiat dengan hibah kalau hibah itu dimiliki oleh penerima hibah ketika dia hidup. Tapi kalau wasiat itu dimiliki ketika dia mati. Sehingga tatkala orang ini tidak mati dan yang diberi wasiat mati duluan, maka wasiat itu tidak ada buat dia karena orangnya nggak ada. Ini berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat itu akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Pemberi wasiatnya meninggal dunia, jadi miliknya. Baik, hukum wasiat sekarang. Fadol. Nah. Wajib atas orang yang memiliki harta yang harus diwasiatkan. Allah tuhan Huwa taala berfirman, Kutiba alaikum idza ahadakum al mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. Nah, Lanjutkan. An an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Riin Muslimin Lahu Shayun شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبا مكتوبة عنده dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang muslim yang memiliki harta yang akan diwasiatkan tidak berhak tidur dua malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Mutafakun alaih. Barakallahu fiqh. Ya, berkaitan dengan hukum wasiat. Ayat yang pertama yaitu di surah Al-Baqarah 180 jelas-jelas disebutkan kutiba alaikum. Artinya diwajibkan atas kalian. Jadi wasiat ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta banyak. Berapa banyak? Ya, kembali kepada uruf. Kembali kepada tradisi yang ada. Kapan disebut orang itu meninggalkan harta banyak dan kapan disebut orang itu meninggalkan harta sedikit. Dan jumlah ahli warisnya juga menentukan. Artinya kalau ahli warisnya itu cuma satu, bisa jadi harta itu disebut banyak. Tapi kalau harta itu banyak untuk ahli waris yang satu, kalau ahli warisnya sepuluh, jadinya sedikit. Karena dibagi oleh mereka. Berkaitan dengan ayat ini, ada khilaf di antara para ulama. Apakah ayat ini itu mansuh? Dihapuskan hukumnya dengan ayat warisan. Atau tetap ayat ini mengatakan wajibnya wasiat atau ayat-ayat warisan itu menghususkan tentang ayat yang berkaitan dengan wasiat ini. menghususkan bagaimana artinya ahli waris itu tidak dapat wasiat. Karena ahli waris sudah mendapatkan bagian yang Allah tentukan di ayat-ayat tentang warisan itu. Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala berpendapat seperti pendapat Syekh. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini tidak masuk. Ayat-ayat warisan itu adalah menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang berhak mendapatkan wasiat. Dan yang diperbolehkan itu sepertiga harta nanti. Karena sudah ada ahli waris yang mendapatkan hal itu. Jadi berkaitan dengan hukum, maka wasiat ini menurut Syekh bin Utsaimin tetap wajib hukumnya namun bagi orang yang memiliki harta yang banyak harta yang banyak kalau nggak banyak maka lebih baik dia tinggalkan buat ahli warisnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Saad bin Abi Waqqas nanti ayat hadisnya akan kita baca Bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada saat kau meninggalkan anak keturunanmu itu cukup. Lebih baik daripada kau tinggalkan anak keturunanmu hidup luntang lantung. Mereka akhirnya melarat, minta sana, minta sini. Padahal orang tuanya punya harta sebenarnya. Namun gara-gara orang tuanya mewasiatkan semua hartanya, maka akhirnya anak-anak jadi terbengkalai. Maka diperbolehkan warisan atau diwajibkan warisan pendapat yang rajih apabila memiliki harta yang banyak. Dan ini karunia dari Allah tadi. Orang punya duit satu, satu miliar atau 10 miliar. Dia mau sedekah malas. Ya udah kau sedekahnya ketika kau mati. Allah yang ngasih itu kepadamu. Kemudian di hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang seharusnya nih seorang muslim itu kalau dia punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan, hendaklah dia catat. Jangan sampai dia bermalam dua malam, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi dia. Kalau sekarang penulisan wasiat mungkin e, harus agak resmi atau harus resmi. Karena ada pihak-pihak yang terkadang kalau wasiat itu tidak resmi, mereka mengangkat surat wasiat itu kepada pengadilan dan pengadilan menggugurkan wasiat itu. Padahal secara agama wasiat itu sah. Maka dengan adanya notaris, ya, orang yang bikin wasiat, bikin wasiat. Kalau tidak, dia bikin sendiri wasiatnya. Dia tulis, dia kasih matrai, kemudian dia minta dua orang untuk menjadi saksi. Itu sudah ada kekuatan hukum. Paling tidak, ya paling banyak sepertiga. Dan kalau turun dari sepertiga, Abdullah bin Abbas lebih setuju karena Nabi SAW mengatakan sepertiga itu banyak. Wasulus, wasulusu kasir, kata Nabi SAW. Kalau diturun wasiatnya jadi umpamanya seperempat dari hartanya. Itu sesuatu yang mulia sebenarnya. Jadi para jamaah berkaitan dengan wasiat ini hendaklah kita menulislah. Yang punya harta, ibu-ibu mungkin tidak terlalu banyak harta tapi kadang kala punya warisan. Tapi dia bisa nih Ya katakan aku alhamdulillah punya harta yang cukup banyak umpamanya sepertiga atau sepuluh persen lah. Tulis di situ sepuluh persen dari hartaku itu untuk pembangunan masjid. Menjadi sodako jadi amal jariah. Karena banyak anak-anak yang tidak perhatian sama orang tuanya. Ketika bapaknya mati, maka anak-anak akan berebut harta itu. Dan kita tidak tahu siapa di antara anak-anak yang bermanfaat buat orang tuanya. Saya. Yang ketiga, fadl untuk banyaknya harta yang dianjurkan diwariskan. Tiga, untuk banyaknya harta yang dianjurkan diwariskan. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi Makkah. Wa huwa yakrahu ayyamuta bil ardi lati hajara minha. Qala yarhamu yarhamullahu ibn Afra. Qultu ya Rasulullah ufi bima likulli Qala la. Qultu fasyakuru. Qala la. Qultu asulus. Qala fasulus wasulus kathir. Innaka antada'a warasataka agniya khairun min tada'ahum alatan. Yatakafafuna nasa fi aidihim. Wa innaka mahma anfaqata min nafaqatin fa innaha sadaqah. Hatta luqmatul lati tarfa'uha illa fi imra'atik. Wa ayar ayyarfa'aka fa yantafi'a bika nasun wa yudarru bika akharun walam yakun lahu yawma idin illa banatur dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ia bertutur Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah datang menjengukku waktu di Mekah dan saya tidak suka meninggal dunia di daerah yang saya pernah hijrah darinya. Nah, jadi dilihat di sini bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas sakit ketika beliau bersama Nabi alaihi wasallam di Mekah. Bisa jadi ketika haji wada atau penaklukan kota Mekah. Saat sakit. Dan saat tidak suka mati di Mekah. Karena dia sudah hijrah meninggalkan Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW menyinggungnya. Naam tafadhali, lanjutkan. Sabda beliau, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ibnu Afraq. Saat saat menjawab, ya Rasulullah, bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta kekayaanku? Jawab beliau, tidak boleh. Tanya saya separuh, oh, jawab beliau tidak juga. Saya bertanya lagi sepertiga, jawab sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga minta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya, betapapun kecilnya belanja yang kau nafkahkan, maka sesungguhnya itu adalah kodakoh sampai sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu adalah sodakoh. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu sehingga orang-orang muslim mendapat banyak manfaat darimu dan orang-orang lain kaum musyrikin tertimpa bahaya. Sedangkan pada waktu itu dia hanya memiliki seorang putri. Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat ya bagaimana angan-angan orang yang hendak meninggal dunia. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar banyak ingat mati. Beliau mengatakan aksiru zikra hazimil ladzat. Yakni maut. Kalian banyak-banyak mengingat kematian. Pemutus segala kenikmatan. Saat bin Abi Waqqas, anaknya satu, dia mau berwasiat. Dia mau kasih semua hartanya di jalan Allah SWT. Tapi dilarang sama Nabi SAW. Ketika itu anaknya saat satu. Saat bin Abi Waqqas meninggal dunia, dia yang uh, menjadi panglima perang ketika Al-Qadisiyah. Disebutkan anaknya itu belasan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi mengingat kematian membuat orang jadi ya udah nggak mikir dia mau punya anak lagi atau berapa. Dia berpikir bagaimana dia berbuat baik sebelum dia meninggal dunia. Maka ya kita perlu mencontoh saat bin Abi Waqqas. Kematian akan datang. Kematian akan datang. Sekarang, esok, lusa, tahun depan. Tapi paling tidak, kita sudah punya wasiat. Sehingga tatkala kematian itu tiba, wasiat kita sudah tertulis. Dan kita akan mendapatkan manfaat insya Allah apabila kita memberikan wasiat kepada jalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan uh, eh, husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perhatian sama anak itu juga menjadi kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabatnya. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu taala, ketika dia meninggal dunia, dia seorang khalifah. Datang orang-orang menyinggung dia. Orang-orang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, Ausi, kau ini berwasiatlah. Mumpung engkau masih menjadi seorang khalifah, kau ini mau mati. Mumpung kau menjadi khalifah, tuh kau punya anak-anak miskin. Dikatakan anaknya 11 atau 12 anaknya anaknya miskin-miskin. Kau kasih mereka wasiat, mumpung kau menjadi punya jabatan. Anakmu kau kasih jabatan sebagai gubernur apa ini itu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, Innama Inna waliyallahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawalla salihin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya waliku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku nggak mau kasih wasiat sama anak-anakku. Lalu nanti ternyata mereka gunakan untuk maksiatan. Sehingga aku membantu mereka berbuat maksiat. Kalau mereka orang-orang yang soleh, Allah yang akan ngurusin mereka. Subhanallah, ini bentuk ketawakalan yang begitu agung dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bagaimana dia menyerahkan anaknya kepada Allah SWT. Karena kita tahu kalau anak dikasih wasiat harta tanpa ilmu, yang ada harta itu digunakan untuk kemaksiatan. Tapi kalau kita mewariskan buat anak kita ilmu yang bermanfaat, lalu dikasih harta, maka bergabunglah dua kebaikan di sini. Harta itu disebut khair, kebaikan. Karena harta bisa membawa kebaikan. Dan ilmu yang dimiliki oleh anak-anak yang soleh akan mengantarkan orang-orang itu memanfaatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmal malu salih fi rajuli salih. Masya Allah, betapa baiknya harta yang baik itu bila ada di tangan orang yang baik. Akan dimanfaatkan. Jadi bagi orang tua, hadis Nabi alaihissalatu penting direnungkan. Beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Abu Waqqas, radhiyallahu taala anhu, engkau tuh meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mampu lebih baik. Ini kalau kita bicara secara finansial. Tapi yang lebih penting dari itu masalah ketakwaan anak-anaknya. Apalagi anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda ketika orang tuanya meninggal dunia, itu warisan. Dia ambil dan dia gunakan untuk narkoba dalam sepekan dua pekan habis. Gak bermanfaat maka wasiat membantu orang tuanya. Apalagi tadi disebutkan kalau hartanya banyak. Barakallahu fiik. Saya tafadhol dilanjutkan. Empat, tak ada wasiat bagi ahli waris. Anak Umar Mata al Ah, tunggu bentar. Ini ada yang salah. An Aba apa An Abi? An Abi. Ya. An Abi Umama. Silahkan. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi bati Amma hajjatil wada' inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW Alaihi menegaskan dalam khutbahnya pada waktu Haji Wada, sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh karena itu, tak ada wasiat bagi ahli waris. Barakallahu fiqh. Ya, Ini penjelasan lanjutan tentang orang-orang yang tidak boleh dapat warisan. Jadi ayat warisan itu yang ada di surat An-Nisa pula yang berkaitan dengan Eh, pembagian harta waris buat ahli waris itu mengkhususkan ayat tentang wasiat di surat Al-Baqarah bahwa yang boleh mendapatkan wasiat itu bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalla sudah memberikan hak buat dia. Allah sendiri yang membagikan. Sehingga orang tua bagaimanapun kecintaan dia kepada anaknya. Dia punya anak lima. Yang satu itu sangat berbakti sama orang tuanya. Sehingga orang tua ingin memberikan lebih kepada dia. Lalu ketika dia mati dia mewasiatkan mamanya sepertiga hartanya untuk uh, anak yang paling dia cintai. Nggak boleh. Karena dia sudah dapat bagian dari dari Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan hak waris ini. Dan jamaah pembagian wasiat Ingat pembagian wasiat ini baru bisa dilaksanakan kalau hutangnya sudah dibayarkan. Ingat Allah mengatakan di surat uh, An-Nisa ayat 11, 12 di sini Allah mengingatkan mimba ba'di wasiyatin biha audain. Pembagian warisan itu setelah wasiat dan hutang ditunaikan. Allah menyebutkan wasiat dahulu, baru setelah itu hutang. Kenapa? <clears throat> Karena kalau hutang itu ada yang nuntut. Hutang itu ada yang nuntut. Dan biasanya orang yang punya duit itu akan datang meminta. Tapi kalau wasiat, kadangkala yang dengar wasiat itu cuma keluarganya. Ada yang tahu. Sehingga Allah mengingatkan para keluarga itu wasiat itu ada termasuk bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Maka kalau kau mau bagi warisan, ingat. Min ba'di wasiat. Setelah wasiat itu. Jadi kalau wasiat sudah disebutkan, wajib dilaksanakan. Walaupun hartanya sedikit. Umpamanya meninggal dunia cuma ninggalin harta ya 25 juta. Duitnya cuma itu. Dia punya anak tiga. Kan sangat sedikit sekali umpamanya ketika dibagikan ke anak tiga. Masih ada istrinya umpamanya. Tapi kalau sudah disebutkan maka wasiat harus dilaksanakan. Dan seharusnya kalau dia miskin tidak perlu wasiat. <clears throat> Sebagaimana banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak perlu wasiat memang. Karena mereka nggak punya harta. Apa yang mau diwasiatkan? Dan Nabi berpesan kepada saat terusnya meninggalkan anak-anak dalam kondisi mampu itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi susah mereka minta-minta sama orang. Jadi ingat <clears throat> Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Wasiat itu boleh sepertiga. Dan yang dianjurkan wasiat <clears throat> atau yang diwajibkan wasiat adalah orang yang memiliki harta berlimpah ruah. Tapi kalau sedikit, lebih baik dia tidak berwasiat. Nah, barakallahu fiqh. Dilanjutkan. Muqaddimah yang ditulis dalam wasiat. Ya, kita masuk ke muqaddimah yang ditulis dalam wasiat. Artinya, ini anjuran. Sebenarnya tidak ada mukaddimah tersendiri yang harus ditulis dalam orang menyusun kata-kata wasiat itu. Wasiat itu bisa jadi lisan. Cuma kalau lisan, kekuatannya itu <clears throat> untuk uh, di, dilaksanakan kadangkala butuh kepercayaan. Artinya umumnya anak dengar wasiat dari abah anak. Atau abah anak dengar dari kakeknya Kemudian ini karena ada wasiat seperti itu. Meninggal di dunia, meninggal dunia, akhirnya abah ana datang kepada keluarga, abah ini wasiat kayak gini. Keluarga ngomong, wallahu alam kita nggak tahu, nggak pernah dengar abah ngomong kayak gitu. Dan abah juga tidak menulis. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik bagaimana eh, konteks wasiat itu. Dimulai dengan apa? Artinya sebelum wasiat tentang harta ada perintah untuk mewasiatkan taatan kepada mereka. Dibaca artinya aja. Dari anak Anhu ia berkata, adalah mereka para sahabat biasa menulis di awal wasiatnya Bismillahirrahmanirrahim Illa wa antum muslimun dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, apa nih? Ini ada di bahasa Arabnya nggak ada illa wa antum muslimun. Nah. Nggak ada dihapuskan ini. Iya, ya. Cuma bismillahirrahmanirrahim. Hada. Iya. iya. Dihapuskan jadi disampaikan yang dihapus illa illa wa antum muslimun ini dihapuskan ini kayaknya uh, korban kopas ya. <laughs> Saya silahkan. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini adalah wasiat Fulan bin Fulan yang bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata, yang tiada sekutu bayinya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa hari kiamat pasti akan datang, tak diragukan sedikit pun, dan bahwa Allah akan membangkitkan segenap penghuni alam kubur, dan ia, Fulan bin Fulan berwasiat kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggal mati, agar bertakwa kepada Allah, mengadakan islah sesama mereka, dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, jika memang mereka orang-orang yang beriman. Dan ia berwasiat kepada mereka sebagaimana wasiat yang Ibrahim sampaikan kepada anak cucunya dan Yakub. Wahai Nanda, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kalian. Karena itu, janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, ini mukaddimah Artinya setelah menuliskan ini, di bawahnya itu ditulis wasiat berkaitan dengan harta. Apa yang hendak dia wasiatkan. Dan ingat wasiat ini bisa berarti bisa bisa persentase dari harta atau bisa barang tertentu. Umpamanya anak wasiatkan mobil yang anak pakai ini serahkan ke yayasan yatim piatu. Jadi ketika dia meninggal dunia, mobil itu dibawa. Namun perlu diperhatikan. Apakah harga mobil itu kurang dari sepertiga atau lebih dari sepertiga dari hartanya? Jadi kalau barang itu tetap harus di dilihat karena yang diperbolehkan hanya sepertiga. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, ternyata ini 40%. Ada dua cara. Yang pertama, keluarga mengizinkan. Udah nggak apa-apa, mobil itu tetap. Kalau keluarga tidak mengizinkan, maka di situ yang 10% bisa jadi pihak yayasan itu mengembalikan kepada ahli waris. Karena yang diperbolehkan hanya sepertiga. Jadi lebihnya itu bukan haknya yang meninggal, tapi haknya ahli waris. Kalau ahli waris mau menuntut silahkan, tapi ahli waris mau memaafkan silahkan. Tapi ingat dicatatnya seperti ini menjadi mukadimah yang indah sekali. Tulis wasiat di situ mamanya. Dia punya motor. Anak pengen motor ini buat dakwah. Mamanya nanti kalau anak meninggal dunia. Kemudian dia memiliki sesuatu. Ya. Dan ini berkaitan dengan orang-orang yang akan meninggal dunia. Artinya dia melihat kayaknya aku mau mati tapi tidak mau mati pun semuanya akan mati. Sehingga dia tetap memberikan wasiat itu buat yang dia inginkan. Catat kebaikan-kebaikan yang ingin dia wasiatkan ya. Bagi berpegang teguh dengan sunnah umpamanya sebagai mukaddimah ditulis tidak ada masalah. Baik. Yang keenam, silahkan. Enam, Akan wasiat menjadi hak milik penuh. Wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat, kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan terlunasinya seluruh hutangnya. Jadi, manakala seluruh harta peninggalan habis untuk dibayarkan pada hutang-hutangnya, maka sang penerima wasiat tidak mendapatkan bagian apa-apa. An Ali radhiyallahu anhu qala Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaini qabla al-wasiyati wa antum taqaunaha min ba'di wasiyatin yusa biha Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa membayar hutang sebelum dipenuhinya wasiat dan kalian sering membaca ayat tentang wasiat. Min ba'di wasiyatin yusa biha sebagian sebagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sudah sudah dibayarkan hutangnya. Nah, nah masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin mengingatkan di sini agar orang-orang yang mendapatkan wasiat itu tidak terburu-buru minta wasiatnya. kadang kalau mau wasiatnya buat anak Syafiq dapat ini itu. Ketika meninggal dunia, anak tidak serta merta langsung minta, tapi nunggu dulu. Nunggu apa? Nunggu dilunasinya utang-utang. Dan Ali menjelaskan bahwa Nabi Alaihissalam memutuskan hal itu. Bahwasanya wasiat itu dipenuhin setelah utangnya selesai. Kalau ternyata utangnya menghabiskan semua hartanya, maka wasiat itu tidak berlaku. Oh, nggak ada duitnya. Kemudian begitu pula warisan. Apalagi warisan. Warisan ini setelah hutang dan setelah wasiat. Kalau ternyata uh, untuk hutang untuk bayar hutang. Kemudian wasiat. Kalau untuk wasiat ada, berarti ada sisa buat ahli waris. Umpamanya nih, bapaknya meninggalkan uang sebesar 1 miliar. Meninggal dunia 1 miliar. Dia berwasiat sepertiganya. Ternyata bapak ini punya utang 99 990 juta. Tinggal berapa? Tinggal 10 juta. Tapi 10 juta ini di situ diambil sepertiganya buat yang dikasih wasiat. Yang dua pertiganya itu yang menjadi menjadi warisan. Seperti itu. Jadi ingat masalah utang piutang. Kalau kita lihat ternyata wasiat dan utang piutang di dalam Islam itu dianjurkan untuk dicatat. Dicatat. Karena yang berkaitan dengan hak Bayangkan ya, Islam 1438 tahun yang lalu sudah mengajarkan adanya notaris atau adanya notulis yang bagian nulis. dia nulis, ada saksi yang menguatkan hal itu, sumpah, macam-macam. Karena untuk menjaga hak orang lain. Dan berkaitan dengan wasiat ini, ya Syekh akan memberikan beberapa peringatan di sini. Yang penting dalam bab wasiat. Akhir-akhir ini banyak ikhwan mungkin yang menikah lebih dari satu. Tapi tidak dicatat. Artinya pernikahan itu di bawah tangan mereka sebut. Baik, eh, pernikahan itu secara agama sah hukumnya. Tapi bagaimana nanti ketika meninggal? Dapat warisan enggak? Seharusnya dapat. Tapi karena tidak ada bukti, ini akan membahayakan mereka. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah mereka membuat wasiat. Menulis wasiat, ditulis di notaris, bahwasanya mereka adalah anak-anakku, disebutkan ini istriku, dan mendapatkan warisan sama seperti anak-anakku yang lainnya. Kalau itu kuat, Anda nggak tahu apakah yang seperti itu sudah kuat di ranah hukum di Indonesia. Tapi kalau tidak kuat, maka dia bisa berwasiat kalau mama yang berwasiat bukan menjelaskan itu anak-anaknya, tapi menjelaskan bagian mereka. Istriku dapat sekian. Fulan, fulan, fulana, fulan dapat sekian, sekian. Jadi mereka itu dapat warisan sebenarnya. Sebenarnya dapat warisan. Cuma karena tidak tercatat ditakutkan mereka tidak mendapatkan hak itu. Dan kita tahu bahwasanya la wasiat li ahli li waris. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Mereka itu sebenarnya nggak ada wasiat buat mereka. Cuma kondisinya mereka itu tidak dianggap anak. Di sistem pemerintahan yang ada umpamanya. Tapi kalau tadi sudah kuat dengan pernyataan di notaris, ya ada saksi bahwasanya fulana dan anak-anaknya fulan adalah istriku dan anak-anaknya adalah anak-anakku. Kalau itu sudah kuat, selesai insya Allah. Tidak perlu wasiat lagi masalah pulan dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Ini berkaitan dengan masalah wasiat ya. Baik. Peringatan nih, saya akan memberikan beberapa peringatan yang mungkin bermasalah di negeri kita dan negeri-negeri lainnya. Tempat Syekh menulis ini juga. Nah, silahkan dibaca. Tujuh peringatan. Mengingat sebagian besar masyarakat di zaman sekarang ini amat tertarik pada perbuatan bid'ah dalam agama mereka terutama hal-hal yang bertalian dengan jenazah. Maka menjadi suatu kewajiban atas orang muslim sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qulaha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Tahrim ayat 6. Baik, Barakallahu Ini berkaitan dengan eh, masalah-masalah uh, yang yang yang ada hubungannya dengan kematiannya dia. Umpamanya anak meninggal dunia. Anak akan dimandikan. Anak akan dikafani. Anak akan disolatin. Anak akan dikuburkan. Dan macam-macam. Berkaitan dengan hal ini. Mungkin di sebagian masyarakat. Mereka tidak kenal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam urusan jenazah. Sehingga ada amaliah-amaliah yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah dan itu selalu dikerjakan. Dan orang yang mati ini tahu artinya keluarganya ini akan melakukan ini, ini dan itu. Padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Alaihissalam. Maka dia berwasiat. Wasiatnya bisa secara umum. Secara umum sebagaimana disebutkan di sini dan dikebumikan sesuai tuntunan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Ini secara umum. Artinya nanti ketika keluarga berselisih pendapat. Yang satu mau dengan cara mereka, yang satu mau dengan cara sunnah Nabi SAW. Maka solusinya ya udah kita ngikutin bagaimana Nabi SAW memakamkan putrinya. Beliau punya putri tiga yang meninggal dunia di masa Nabi SAW. Beliau juga memiliki putra yang meninggal di masa Nabi SAW, Ibrahim. Bagaimana proses pemakaman itu? Sehingga sesuai dengan sunnah Nabi itu ya sesuai dengan yang diamalkan Nabi Alaihissalam ketika beliau memakamkan putra putrinya. Ini umum. Tapi bisa jadi secara spesifik, secara lebih detail. Aku maunya seperti ini. Aku ingin yang menyerotkan aku fulan. Aku ingin yang memandikan jenazahku fulan. Jadi ada wasiat-wasiat yang berkaitan dengan dengan dirinya karena dia tahu kalau fulan yang memandikan ya Subhanallah jemaah ya. Sampai sekarang di kampung kita ini jenazah itu dimandikan di luar rumah. Terkadang ditonton oleh banyak orang. Na'udzubillah. Dan kadangkala anaknya, anak pernah melihat di kampung dulu, uh, tetangga meninggal dunia, itu anaknya tiga waktu itu. Jadi anak tiga itu menggendong bapaknya yang dimandikan. Anaknya perempuan satu, laki dua. Digendong Orang-orang nonton, nonton dalam kondisi telanjang dia itu. Dimandikan. Dan kita tahu anak gak boleh lihat aurat bapaknya. Nah, kalau anaknya aja gak boleh. Makanya yang berkaitan dengan lawan jenis yang boleh melihat ini hanya suami istri. Anak perempuan gak boleh melihat bapaknya kalau meninggal dunia, aurat bapaknya. Kata-kata. Begitu pula Anak laki tidak boleh melihat aurat ibunya. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang dia ketahui terjadi di masyarakat, maka dia perlu berwasiat. Ana minta yang ngurusin mamanya pemandian ana, jenazah ana, umpamanya kalau majelis taklim balansia, ya udah, diserahkan ke mereka. Dan kalau bisa tadi ditulis bukan omongan. Kalau omongan nggak semuanya dengar. Tapi kalau sudah tulisan, biasanya wasiat itu dipegang kopinya oleh notaris. Betul. Iya. Kalau notaris, notaris iya kan? Iya, kopinya dipegang notaris. Baik, ketika meninggal dunia, apakah ada kewajiban notaris memberitahu pihak keluarganya? A atau nunggu keluarganya yang bertanya? Bertanya, iya. kalau dicatat di notaris, katanya notarisnya yang menyampaikan Ustaz. Jadi kalau dengar meninggal dunia, notarisnya akan membawa itu? Iya, akan membaca. itu. Baik, jamil Jidan. Ya kalau seperti itu berarti catat. Dicatat. Ah, ini bukan berkaitan dengan harta aja ya. Berkaitan dengan hal-hal tadi. Ritual-ritual, amalia-amalia yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Yang dilakukan di masyarakat itu. Mamanya dia mengatakan aku ingin yang memandikan aku fulan. Yang menguburkan aku fulan. Pokoknya semua urusannya sama fulan. Boleh dia mengatakan hal itu dalam wasiatnya. Atau secara spesifik masalah kuburan nih. Ini wasiatnya Sa'ad bin Abi Waqqas lagi. Silahkan dibaca. Oleh karena itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mewasiatkan masalah itu dan dalam hal itu banyak sekali asal riwayat dari mereka. diantaranya ialah عن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي لبنا نصبا كما صنع كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu sakit yang menyebabkan kematiannya berkata, Galilah liang lahat untukku dan tegakkanlah batu bata untukku sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fi. Kita lihat ini wasiat saat di masa Nabi Alaihissalam ternyata umurnya panjang. Tunggu anak kepingin tahu kapan saat hmm. meninggal dunia. Tahun berapa? Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah. Nah, bayangkan ya, dia berhaji bersama Nabi SAW tahun 10. Dan meninggal dunia tahun 55. Jadi wasiat pertama dia yang dia lakukan di Mekah, itu 45 tahun sebelum meninggalnya dia dan dia baru meninggal tahun 55 Hijriah radhiyallahu taala an Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, ketika dia sakit dia berwasiat yang berhubungan dengan pengkuburan dia. Jadi sistem menguburkan itu ada dua. Yang satu namanya syak, yang kedua namanya lahat. Ketika Nabi alaihissalam meninggal dunia, para sahabat bingung Mau pakai cara yang mana? Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu atau sahabat yang lain mengutus dua orang untuk memanggil tukang lahat dan tukang syak. Artinya mana yang dulu datang berarti seperti itu kuburan Nabi Alaihissalam. Dikirim dua orang, ternyata yang lebih dulu datang adalah yang membuat eh, lahat maka Nabi Alaihissalam dikuburkan dengan cara lahat. Anda mau bertanya, di Indonesia pakai lahat apa pakai syak? Lahat. Lahat kita. Betul. Pernah lihat kuburan nanti? Lahat Ustaz. Kan sudah pernah dibahas waktu dulu. Iya. Baik, Ya, betul. Jadi uh, seperti lahat ya. Karena kalau lahat kemarin kita sampaikan ada lobang jadi bagian kiblatnya itu dilobangin. Jenazah ini dimasukkan ke dalam lalu ditindih dengan batu bata. Kalau syak itu di tengah kuburan itu dilobangin jadi jenazah dimasukkan ke tengah lalu ditutup. Kalau yang di Indonesia seperti lahat karena ditaruh di samping lalu dibikin ruangan buat dia sehingga uh, dia seperti lahat tadi yang saya sampaikan. Dan bebas sebenarnya dua-duanya dua-duanya diperbolehkan. Tapi saat bin Abi Waqqas berpesan secara khusus. Dia minta kalau aku mati, aku tolong dikuburkan pakai lahat. Dengan sistem lahat. Wansibu alayya labin. Di sini dia mengatakan dan tolong letakkan tegakkan batu bata di atas kuburanku sebagai tanda itu kuburan. Tidak ada nama, tidak ada macam-macam. Maka para ya para ikhwah yang ngaji tapi keluarganya belum pada ngaji, belum pada faham. Sepertinya penting mereka menulis wasiat. Bagaimana dia ingin dikebumikan. Bagaimana dia ingin disolatin. Bagaimana dia ingin dibawa. Kalau dia mungkin tidak bisa menulis secara detail, dia tinggal tulis. Yang mengurusin jenazahku, fulan. Maka dengan cara seperti itu, ya Cuma kadangkala yang ngurusin jenazah fulan, fulan ngurusin ditentang sama keluarganya bermasalah lagi kan. Hmm. Jadi mereka akhirnya ribut. Tapi kalau orang itu tahu ini wasiatnya fulan ya sudah fulan. Seperti apa itu kehendak fulan. Namun mungkin lebih baik secara detail ya untuk memberikan pemahaman kepada keluarganya. Hadha wallahu a'lam berkaitan dengan peringatan yang pertama. Syekh mengatakan peringatan yang kedua. Silahkan. 8. Peringatan kedua. Apabila seseorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup, maka ia wajib berwasiat untuk putra putri si mayit itu senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat atau sekitar sepertiga dari hartanya dan sepertiga itu sudah banyak. Jika ternyata orang di atas meninggal dunia juga dan tidak sempat memberi wasiat kepada anak sang mayat, maka mereka ahli warisnya harus memberikan sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka, pada anak-anak si mayat tadi. Karena ini sesungguhnya adalah tanggungan yang wajib ia sang selesaikan. Maka jika ia meninggal dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini, maka tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Baik, anak Tunggu bentar, anak baca bahasa Arabnya. Iya. Ini berkaitan dengan satu permasalahan. Syekh berpendapat dan ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi kalau ada orang tua punya anak tiga, anak tiga laki, satu perempuan. Kemudian yang perempuan ini punya anak. Kalau ayahnya meninggal dunia, empat orang ini dapat warisan semua enggak? Dapat. Dapat. Tapi ternyata anak perempuannya ini meninggal dahulu sebelum ayahnya. Dapat warisan enggak anak perempuan ini? Tidak. Dia punya anak. Dia punya anak. Ketika bapaknya meninggal dunia, cucunya ini dapat warisan tidak? dari anak perempuannya? Dari anaknya dapat Cucunya, ini kakeknya meninggal dunia. Oh iya. Iya kan? Kakeknya meninggal dunia, cucunya dapat nggak, Orifan? Tidak. Tidak, karena ada paman-pamannya. Ya. Dia tidak akan dapat. Nah, Syekh berpendapat di sini bahwasanya uh, wajib Orang tua ini kasih wasiat buat cucunya. Hmm. Karena dia kan nggak dapat warisan. Yeah. Dia wajib uh, dapat wasiat dari cucunya. Dan uh, Masya Allah, Syekh bin Utsaimin menentang hal ini. Dan ulama-ulama menentang, enggak. Enggak ada kewajiban itu. Hmm. Hukum Allah sudah jelas, dia itu nggak dapat warisan. Kalau dia mau kasih uh, apa mau mengkasih wasiat, kasih wasiat, tapi bukan wasiat wajib sesuai dengan bagian dia dalam warisan, bagian ibunya dalam warisan. Ini sebagian ulama menisbatkan hal itu kepada Ibnu Hazm, tapi ulama lain tidak. Ibnu Hazm hanya mengatakan mereka itu paling berhak mendapatkan wasiat keluarga itu. Kan mereka bukan ahli waris. Bukan wajib mendapatkan, ini di beberapa pemerintahan ya, di Timur Tengah sana, itu hukum pemerintahnya undang-undangnya wajib. Umpamanya anak perempuan ini kan dapat separuh bagian dari yang laki. Maka itu harus diberikan. Walaupun yang mati tidak berwasiat. Kalau yang mati berwasiat selesai. Itu memang wasiat. Tapi di sini Syekh mengatakan apabila seorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris, baca ini anak yang berhak menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup. Maka ia wajib berwasiat untuk putra-putri si mayit ini. Senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat. Artinya nih, uh, bapak punya anak dua laki. Yang satu mati sebelum bapaknya mati. Dapat warisan enggak anak-anaknya? Nggak dapat tapi menurut Syekh ini, si bapak itu wajib ngasih wasiat bahwasanya bagian yang meninggal itu diberikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau hartanya maumanya 1 miliar, berarti 500 juta itu untuk anaknya yang dapat warisan. 500 juta itu harus diwasiatkan buat cucunya. Makanya anak lihat uh, Syekh berpendapat seperti itu dan menisbatkan sebagian kepada pendapat uh, Ibnu Hazm tapi dibantah oleh mereka. Wasiat oke, okay. kalau dikatakan wajib silahkan. Jadi orang tua paling tidak uh, kau tahu cucu-cucunya nggak akan dapat warisan, wasiat. Tapi wasiat paling banyak sulus, sepertiga paling banyak. Dan di sini kita baca lanjutkan senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat atau sekitar sepertiga dari hartanya atau jadi yang wajib itu adalah eh, bagian dia yang seharusnya dia dapatkan kalau anak itu hidup atau sepertiga dari hartanya dan sepertiga itu sudah banyak. Jika ternyata orang di atas meninggal dunia juga dan tidak sempat memberi wasiat kepada anak-anak sang mayat, maka mereka ahli warisnya harus memberikan Disebutkan di sini apa? Harus. Dalam bahasa Arab disebutkan yajib, wajib. Memberikan seba, sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka, kepada anak-anak semai tadi. Jadi ini mewajibkan bapaknya berwasiat. Kalau bapaknya ternyata tidak berwasiat, maka siapa yang wajib ngasih? Ahli waris. Ahli warisnya. Nah, karena ini sesungguhnya adalah tanggungan yang wajib ia atau sang ayah selesaikan. Ini yang ditentang oleh banyak ulama. Tidak, Allah sudah menjelaskan hak-hak ahli waris. Kapan dia dapat, kapan dia tidak dapat, itu Allah yang membagi. Jadi tak kalah meninggal dunia ini, orang tua itu tidak warisan, dia ya sudah warisan dibagi. Namun kan ada bab silaturahim. Bab bagaimana paman berbuat baik kepada keponakan-keponakannya. Ini yang terkadang wallahu alam ya ini ini pendapat, memang ada yang pendapat seperti ini dan Syekh termasuk yang mengambil pendapat itu. Beliau mengatakan, maka jika ia meninggal dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini, maka tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Ini Syekh berbicara Mesir. Yang jadi pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana dengan di negeri kita. Ada Ustaz, sebentar Ustaz. Siap. Tidak. Ah, ini istrinya Bang Danu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, uh, eh, apa mungkin ada sedikit koreksi Ustaz ya. ya. Uh, kalau anak uh, cucu laki-laki dari anak perempuan itu ahli waris ya Ustaz ya? Kalau ada pamannya, nggak dapat warisan. Kan dia eh, eh. tertutup sama pamannya. Iya, itu pernah ada di pengadilan agama itu diberikan porsinya, ya. E, diberikan porsinya karena dia anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan. Mewaris bersama paman atau tidak bersama paman, maka dia mendapat warisan. Aji, ini hukum di negeri kita. Uh, Ana nggak tahu hukumnya, tapi pernah ada kasusnya yang dia diberikan warisan uh, karena dia adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Kecuali dia uh, cucu perempuan dari anak perempuan uh, itu uh, bukan. Terus atau uh, cucu perempuan dari anak laki-laki gitu, Pak. Ah. Jadi begini, ketika coba-coba. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi uh, saudara dalam Islam itu ya, ketika uh, bapak mati meninggalkan anak laki-laki empat, ya anak laki-laki empat, kemudian salah satu anaknya itu meninggal dunia sebelum bapaknya meninggal dunia, dia punya anak. Jadi cucu ini apakah dia bisa mewarisi dengan adanya paman-pamannya? Wallahu alam yang anak tahu tidak. Coba di, dilihat lagi nanti. Tapi kalau secara hukum agama, anak eh, anak-anak itu tertutup dengan adanya anak. Artinya cucu ini kapan mewarisi? Kalau yang setara dengan bapaknya dia itu nggak ada semua. Atau dia ini dapat warisan karena orang tuanya hidup ketika bapaknya dia meninggal dunia. Artinya bagian itu diambil bagian ibunya. Dia mengambil bagian ibunya. Karena ibunya dapat warisan. Bapaknya meninggal dunia, lalu sebulan kemudian ibunya meninggal dunia. Apa? Bapaknya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, sebulan kemudian ibunya meninggal dunia, maka dia dapat warisan. Yang diambil oleh anak ini adalah bagian ibunya. Coba nanti kita lihat lagi Uh, suaranya Gak kedengaran? Uh, hukum di Indonesia ini membagi dalam beberapa bagian Ustaz. Jadi yang berlaku kepada uh, orang kalau dulu tuh bumi putra Eropa gitu Ustaz ya. Kalau sekarang kan dibagi uh, Islam beda, bisa memakai hukum adatnya dan yang apa Kristen itu memakai uh, hukum negara di mana adanya flat pooling atau pergantian tempat. Nah, yang pergantian tempat itu mungkin yang tadi yang yang Ustadz maksud eh, bahwa tidak mendapat bagian atau mendapat bagian gitu. Nah, kalau flat pooling itu apabila mewaris pun bersama dengan pamannya, maka dia tetap eh, ada bagiannya menggantikan posisi ayahnya. Itu hukum hukum yang berlaku untuk uh, adat non apa non muslim oke okay, untuk hukum non muslim. tapi itu pun Ustaz yang sepengetahuan Nana dalam uh, menjalankan tugas itu sebagai notaris ada beberapa orang yang mereka tidak peduli dengan hukum Islam artinya eh, mungkin bukan tidak peduli Ustaz ya dijalankan tapi tetap akhirnya mereka memenu, uh, memakai itu uh, peraturan kulit itu ya mungkin karena tidak adanya wasiat yang seperti Ustaz maksudkan karena mereka tuh tetap berhak atas harta itu dianggap gitu Ustaz. Oh, kalau eh, pakai hukum itu dia akan dapat bagian. Dia akan dapat bagian namanya plat berpuling. Jadi dibagi Ustaz. Plat berpuling itu eh, menggantikan tempat artinya? Iya, menggantikan tempat kalau ibunya, tempat bapaknya gitu. Dia mendapatkan ya, bagian ya. ibu eh, atau bapaknya. Gitu. Iya, ibu dan bapaknya itu porsinya kalau dalam hukum yang ini kan sama Ustaz. Iya. yeah. dibagi sama. Yang yeah. berbeda itu adalah uh, istri. Karena kedudukan istri biasanya adalah dibagi dulu setengah, sisanya setengah dikalikan berapa jumlah ahli waris. Itu hitungannya. Nah, nah. Untuk porsi Ustaz. Iya. Untuk porsi adalah misalnya ahli waris eh, empat. Nah, istri itu uh, dibagi dulu dia setengah dibagi baru yang sisanya setengah dibagi kepada ahli waris dan termasuk istri itu tadi masuk lagi ke bagiannya. Oh masuk empat itu berarti dia jadi kelima? Iya. Oh, Oke. Okay. Masuk. Uh, istri itu tetap masuk lagi ada bagiannya. Iya. Setengah dia dibagi dulu, baru yang setengah lagi dibagikan berapa orang jumlahnya. Ahli waris? Tetap lima ditambah lagi dia berarti gitu. Betul betul nah, ya. Iya hmm. Ya itu yang uh, yang di Indonesia. Nah, terus kalau tentang tadi adanya wasiat, ya. uh, wasiat itu uh, nanti ada yang namanya adalah pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat itu uh, bisa ditunjuk siapa saja di luar dari yang di, yang menerima. Dan wasiat itu dibolehkan juga untuk anaknya, gitu Ustaz. Atau orang lain juga boleh nanti apabila anak itu ternyata tidak diberikan harta itu juga e, pernah ada terjadi. Jadi mereka itu nanti ada namanya legitim porsi. Legitim porsi itu adalah bagian mutlak anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi apabila anak itu tidak mendapat warisan dari orang tuanya karena ada e, wasiat yang menyatakan bahwa ada orang lain yang berhak full 100%, maka si anak bisa mengajukan ke pengadilan dengan adanya legitim porsi. Jadi ada diatur anak jumlahnya berapa. Oke. Okay. Tapi istri tidak ada legitim porsinya. Jadi kalau istri nggak dikasih ya sudah berarti tidak ada uh, tidak bisa digugat. Yang bisa gugat eh, yang istri bisa gugat itu nanti paling uh, harta bersama itu pun tidak dimungkinkan. Oh, nah, nah, nah. Ya, jadi uh, kalau tadi ada uh, karena uh, tidak begitu paham ya ini oh, sayangnya Ustadz ya. Kalau ya. misalnya wasiat yang dalam Islam uh, yang pernah ke Ustadz itu bahwa ahli waris itu tidak boleh ada wasiat ya Ustadz ya. Betul. Iya. Wasiat wasiat yang uh, ibah wasiat Ustadz. Karena kalau di ini sih uh, pasti uh, wasiat dibedakan kalau di hukum Indonesia itu ada namanya hibah atau hibah wasiat. Jadi yang berlaku semasa hidup iya. atau yang berlaku setelah kematian. Menikah. Nah, kalau yang berlaku semasa hidup itu namanya hibah. Betul. Dan itu dalam Islam yang dinamakan dengan hadiah. Iya, betul. Hadiah. Berarti kalau hadiah itu kan dibolehkan ketika masa hidup, gitu ya Ustaz ya. Nah, diberikan kepada siapa aja. Nah, bedanya dengan yang ini, apabila nanti e, ternyata hartanya itu e, ini e, setelah si pewaris itu meninggal dunia yang mewariskan itu, e, maka di seluruh hibah itu bisa dihitung dan dimasukkan ke dalam budel. Namanya budel itu termasuk hutang juga. Hibah yang hibah yang sebelum meninggal. Itu bisa dimasukkan, Ustaz. Dihitung hmm. seluruhnya. Eh, dihitung seluruhnya, jadi nanti baru dibagi kembali. Gitu. Mungkin kasih kasih contoh, kasih contoh ibu, biar lebih jelas. Uh, eh, Anda pernah buat Ustaz untuk uh, satu kasus orang uh, Cina ya, jadi itu dihitungkan seluruhnya kembali dan itu dimungkinkan melalui undang-undang bahwa memang boleh dihitungkan kembali seluruhnya. Hibah-hibah itu dihitung kembali baru dia bagi. Oh baru nanti Padahal jadi warisan baru mereka bagi. Nah, jadi e, itu kesepakatannya apakah boleh seperti itu? Ya boleh dimungkinkan. Tapi kalau misalnya itu hibah yang langsung seketika sekaligus misalnya e, menyangkut hak atas tanah gitu ya Ustaz ya. ya. Itu kan dia tidak dimungkinkan e, untuk dikembalikan masuk ke dalam budel. Tapi apabila harta itu ini dihitung jumlahnya aja. Jadi dia setelah mengambil sekian gitu. Dan dalam hukum di Indonesia itu boleh juga namanya menolak wasiat Ustaz menolak uh, warisan menolak warisan itu dimungkinkan nah dia nggak mau warisan nggak apa-apa memang anak mengatakan tidak dia nggak mau menerima Ustaz. dia nggak mau menerima karena apa karena yang termasuk dalam budal itu adalah termasuk hutang jadi uh, jadi misalnya gini hutang rumah sakit hutang ini hutang itu itu dimasukkan ke dalam satu Uh, eh, budel namanya budel budel warisan itu semuanya dihitungkan uh, dan e, dibagi juga bersama gitu. Jadi dia boleh ke pengadilan, dia buat penolakan wasiat. Sehingga penolakan dia nggak nggak nggak harus bayar utang akhirnya. Uh, eh, ya dia menolak aja menolak menerima menerima hutang dan menerima harta jadi dia uh, pokoknya dia tidak mau dan itu dibolehkan gitu tidak tidak mau menerima itu dibolehkan dalam uh, itu kita kan masih pakainya Wet book ya PW ya kalau di kita, agar Jadi itu dibolehkan. Beda dengan orang Islam yang memang hutang itu wajib dibayar. Iya. Mereka nah. juga juga e, bayar, tapi dia tinggal tunjukkan aja ke orang bahwa dia menolak untuk e, oh. e, menolak warisan. Jadi dia bukan menolak membayar, menurut dia dia dia menolak warisan. Jadi silakan kepada yang menerima. Menerima. menerima. Iya, iya. iya. Terus. Baik, uh, enggak untuk yang seperti ini yang Syekh jelaskan? iya cucu itu yang seharusnya dia tidak dapat warisan. Apakah diambilkan haknya oleh pengadilan maksudnya? Oh itu e, maksudnya ini yang dalam Islam pengadilan agama atau maksud Ustaz eh, hukum? Enggak, hukum umum hukum agama. Kalau hukum umum diambilkan jelas. Hukum umum diambilkan karena dia pelaku tertulis. Kalau pengadilan agama sendiri eh, pernah ada dikeluarkan porsinya Ustaz pernah ada yang mengeluarkan porsi itu eh, di Medan ya waktu anak jadi lawyer ya belum jadi notaris itu pernah ada bagikan kepada si anak itu karena dia eh, dia bukan menggantikan tempat Ustaz, tapi kan dipakai dengan kedudukan itu bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan adalah ahli waris Iya, jadi jadi uh, yang mereka lakukan itu uh, di sini Syekh menjelaskan mereka bukan ahli waris. Artinya kenapa harus ada wasiat? Kenapa harus dikeluarkan? Karena mereka bukan ahli waris. Kalau ahli waris, Syekh tidak perlu berbicara tentang wasiat di sini. Karena babnya itu mereka dapat warisan, nggak perlu bicara wasiat. Maka Syekh memasukkan ke sini ke bab wasiat karena mereka tidak dapat warisan dengan adanya paman-pamannya tadi yang menutup dia. Makanya di sini Syekh berbicara tentang wasiat. Jadi kalau yang tadi e, disampaikan pernah ada kejadian di Medan mungkin, kayaknya mungkin bukan seperti ini. Kalau memang dia itu dimasukkan kepada ahli waris. Tapi kalau di sini Syekh mengatakan dia tidak buka, ber, dia bukan ahli waris. Makanya dia dapat wasiat. Wasiatnya cuma menurut Syekh diwajibkan. Dan Syekh mengatakan di sini wa ala hadzal amal fil mahakim yaum. Beliau mengatakan inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Tapi ya. secara hukum agama tadi uh, tidak, mereka terdinding. bukan ahli Ha, terdinding, tertutup. Kalau yang, yang terdinding itu biasanya gini, Ustaz. E, contoh di kasus e, anak sendiri, Ustaz. Kita anak e, tiga anak perempuan dan satu laki-laki. Waktu orang tua kita meninggal itu e, saudara laki-lakinya ada beberapa anak itu terdinding mereka dengan anak laki-laki dalam keluarga kita. Iya. Itu yang uh, kalau yang atau dengan terdinding, Ustaz. Dan kalau dalam prakteknya sendiri Ustaz, sekalipun itu uh, tidak dapat, tapi itu BPN atau uh, anak nggak tahu ya mungkin ter, uh, di masing-masing daerah beda, tapi pelaksanaannya tetap saja mereka tanda tangan Ustaz. Oh harus tanda tangannya. Nah, Oh iya karena dikhawatirkan karena kalau dia tidak mau memakai karena kan kita boleh boleh e, tunduk sukarela namanya dalam hukum di Indonesia itu. Tunduk sukarela itu kita boleh memakai kepada hukuman mana yang baku Ustaz. Kalau pihak keluarga umpamanya terpecah jadi dua, satu mau hukum negeri, satu mau hukum agama. Itu gimana solusinya? Ya di pengadilan nanti diputuskannya. Oh. Dia kan tetap pengadilannya kalau kita tetap pengadilan agama. Kan gitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi eh, pengadilan agama pun kalau dia udah ada hukumnya dia tunduk sukarela kepada hukum ini kan dia tetap merasa bahwa itu adalah bagian dia gitu. Contohnya sih gini Ustaz. Anak laki-laki dan anak perempuan itu beda. Iya. Satu iya. banding dua, dua. ya. Dua banding satu Ustaz ya? Iya. Kalau mereka memutuskan untuk dibagi rata itu boleh juga. Nanti dalam aktanya, notaris itu boleh juga buat, tapi kita buatnya nanti gini, diterima dulu. Jadi ada akta namanya pemisahan dan pembagian. Akta pemisahan pembagian itu e, diterima dulu, ini menerima bagiannya sekian. Setelahnya dia akan memberikan kepada siapa. karena itu dipisahkan, pemisahan dan pembagian namanya. Iya. Kalau ingin menyesuaikan dengan hukum uh, agama. agama. Kalau yang nggak iya. mau, ya tetap aja pemisahan pembagian dibagi rata gitu. Oke, siap, siap. Ya kalau hukum agama nggak ada masalah sebenarnya. Seperti yang disebutkan, memang kakak laki mengatakan, udahlah bagi dua nggak apa-apa lah. Bagianku mana, lalu dia diserahkan kepada dia bagian bagian adiknya, lalu si kakak mengeluarkan bagian uh, untuk menjadikan bagian adiknya jadi uh, eh, 50-50 nggak ada masalah. Tapi barakallah fiq jazakillah khair kalau gitu. Baik, ini masukan yang bagus buat kita. Tapi yang jelas, Syekh ketika berbicara ini, maka dicatat berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini di tempat Syekh. Penulis. Syekh dari mana? Mesir. Jadi beliau berbicara tentang Mesir. Ya. makanya kadangkala kita itu berceramah, baca buku yang nulis orang Mesir. Lalu dia cerita, yang di sini nggak ada kayak gitu. gitu. Nah, Tafadol kalau mungkin ada pertanyaan. Apa Ustaz? Anda mau tanya Ustaz ya? ya. Ini tentang ikhtikat Ustaz. Ya. Uh, karena ini penting sekali Ustaz. Supaya tidak ada uh, eh, kilap di antara kita semua gitu Ustaz. Misalnya dia sengaja datang ke notaris nih karena posisi anak notaris. Ya. Pernah ada satu orang datang dan menceritakan bahwa dia akan uh, membuat hibah menghadiahkan kepada anaknya full karena punya anak perempuan gitu Ustaz ya. ya. Lalu uh, Ketika dia menceritakan kepada penyebabnya bahwa dia tidak tidak ingin e, orang-orang uh, yang sebenarnya berhak atas itu untuk mendapatkan uh, hadiah, mendapatkan wasiat ketika meninggal, tidak ingin mendapatkan harta ketika meninggal, apakah itu uh, boleh kita buat? Ini kan maksudnya kembali kepada uh, ikhtikat itu ya, apa niatnya gitu Ustaz. Nah. Jadi maksudnya jangan dijadikan uh, satu alasan pemberian hibah itu karena ada sesuatu dan posisi sebagai notaris itu kita tidak boleh menolak untuk membuat akta kecuali dengan alasan tertentu misalnya kita kita dibolehkan memberikan harga yang tinggi biasanya anak seperti itu saat kalau dia kira-kira tidak mungkin kita buat maka kita kasih harga tinggi atau kita berikan satu alasan yang eh, jangan alasan itu agama karena orang tidak semua bisa menerima Ustaz. iya betul Iya itu, jadi ada yang kita ya pinter-pinternya gitu Ustaz. Tapi mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada umat yang di sini uh, pentingnya itikat itu. Betul. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya berkaitan dengan wasiat ini ya. Uh, Kadangkala memang ada orang-orang yang Allah tidak berikan anak laki-laki buat mereka. Sehingga anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan waris. Anak perempuan itu kalau satu dapat setengah, kalau dua dia dapat dua per tiga, dua ke atas. Dia dapat dua per tiga. Berarti masih tersisa sepertiga. Sepertiga ini hak siapa? Hak pamannya. Hak saudara-saudara bapaknya. Kalau kita lihat Allah ketika menurunkan hukum warisan ini, itu sangat adil sekali. Anak perempuan ini ketika dia ada saudara lakinya, maka uang itu habis. Warisan itu habis. Kenapa habis? Karena ada anak laki dan anak laki ini yang akan menjaga kakak-kakak atau adik-adiknya. Dan ketika tidak punya anak laki, siapa yang menjaga itu perempuan? Paman-pamannya. Siapa yang menjadi wali dia kalau menikah? Pamannya. Ketika seorang itu uh, memberikan semua harta itu kepada anak perempuannya, apalagi dengan tujuan tadi, dia nggak suka paman itu dapat. Maka dia telah menentang hukum Allah Subhanahu taala. Di surah eh, An-Nisa dibaca di ayat 12, di akhir ayat 12, Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghaira mubar. Kata Allah, warisan itu dibagi setelah wasiat dan utang tanpa membahayakan. Ada tujuannya bukan untuk membahayakan orang lain. Kenapa ahli waris tidak boleh dapat wasiat? Karena akan membahayakan ahli waris yang lainnya. Akan mengurangi bagian ahli waris yang lainnya. Akan menimbulkan permusuhan di ahli waris itu sendiri. Maka bagi orang tua dari tadi kalau mau media menjadi lawyer datang orang mau menghibahkan semua hartanya, sampaikan kepada dia. Bahwasanya kita kasih arahan bahwasanya yang ini nggak boleh. Bahkan di masa Nabi Alaihissalam ada orang kita udah bahas di kitabul hibah. Ada Nukman bin Bashir. Bashir mau ngasih budak sama Nukman Ibunya nggak ridho, nggak. Kecuali kau jadikan Nabi saksi Alaihissalam. Akhirnya Nabi mengatakan kepada bapaknya, La ushid ala jauh. Aku nggak akan jadi saksi untuk sebuah keboliman. Maka puasa anak perempuan itu, dia akan dapat bagiannya. Setengah atau dua per tiga. Dan itu sudah banyak, ya maaf. Kalau kita berbicara Nabi SAW mengatakan sepertiga itu banyak. Ini anak perempuan dapat setengah. Setengahnya, ya kalau ada ibunya, ibunya akan dapat. Sisanya nanti diambil pamannya. Dan paman itu ketika menerima uang itu, dia membawa beban sebenarnya amanah dari Allah. Dia harus menjaga itu keponakannya. Cuma memang karena rahim sekarang jadi buruk, jadi hidup nafsi-nafsi, akhirnya orang mau ngasih uh, kepada saudaranya dalam kondisi hidup nggak mau ngasih, dan dalam kondisi mati dia nggak mau ngasih. Ada wallahu alam Nah. Ustaz. Ya mengenai hibah Ustaz. Ya. Eh, jika orang tua kita memberi hibah kepada anak-anaknya, <clears throat> tapi hibah tersebut tidak langsung dibagikan. Uh, hibahnya berupa rumah dan rumah tersebut uh, dipakai uh, oleh salah satu saudaranya yang janda gitu ya Ustaznya atau keriduan semuanya. Uh, hingga akhirnya orang tuanya itu meninggal Ustaz. Uh, dan Eh, hingga meninggal itu uh, hibah itu belum dibagikan. Apakah harta itu tetap hibah atau menjadi warisan Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Berkaitan dengan hibah, kita tahu kalau uh, warisan itu dibagi setelah kematian. Kalau wasiat itu juga baru dimiliki setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Kalau hibah, hibah itu dimiliki secara langsung ketika diberikan hibah itu. Cuma sekarang kita udah bahas tuh bahwasanya tidak boleh ada kecurangan dalam hibah. Orang tua kalau mau ngasih, semua anaknya harus dapat. Jadi kalau sudah dikasih tuh dalam masa hidupnya, ini rumah buat kalian berempat. Ya sudah, berarti itu hibah. Artinya hibah dimiliki oleh mereka. Kalau salah satu dari empat orang itu meninggal, maka jatuh warisan buat anak-anaknya. Ya itu warisan buat anak-anaknya. Jangan dikatakan, kan nenek masih hidup. Iya nenek masih hidup, tapi nenek sudah hibahkan. Sehingga sudah jadi milik. Kalau sudah jadi milik, ketika salah satu dari empat itu meninggal dunia, maka itu diwariskan ke anak-anaknya. Karena itu sudah jadi milik. Jadi seperti itu kiranya muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Anda mau tanya dulu nih. Ini sekarang suaranya kok pada bagus semua muda. Jadi ganti mic kayaknya nih. Iya, saran Ustaz itu Ustaz. Masya Allah, bagus banget. Jernih suaranya. Ustaz, Ustaz mau tanya, calon suami anak, anak tunggal, uh, dia minta anak untuk tidak minta warisan ketika nanti dibagi. Pertanyaannya, apakah anak tetap dapat warisan dari orang tua saya atau tidak mengingat calon suami calon suami sudah mengatakan seperti itu Ustaz. Syukran. Ah, warisan dari siapa? Dari orang tua anak. Nah. Jadi anak anak enam saudara, calon suami anak tunggal. Calon suami sudah bilang nanti calon suami uh, bilang uh, nanti nggak usah minta warisan ya kan sudah ada dari dia sudah full gitu. Nah. Gitu. <gasps> Iya. Barakallahu fiik. Nah. Ya berkaitan dengan hal ini kita tuh nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Apalagi ini baru calon <laughs> Baru calon. Sedangkan ketika seorang wanita dia akan dapat hak. Artinya dia akan dapat hak dari pihak keluarganya. Itu warisan hak dia. Dia mendapatkan hal itu bukan dengan meminta. Ingat, warisan ini bukan dengan meminta. Kalau meminta itu kan bukan milik dia. Dia minta-minta bukan memang haknya dia, dikasih dia. Dari tadi dari number story dia akan dapat bagian dia. Berkaitan dengan dia menikah, mamanya dengan suami itu, ketika dia dapat bagian itu, lalu si suami mengatakan, sudahlah bagianmu itu kau uh, berikan kepada keluargamu, mamanya, Ah, kau kan akan dapat bagian dari aku. Ya wallahu a'lam. Kalau ternyata yang mati duluan si perempuan. Nah, nggak nggak tahu gitu loh. Kalau yang mati dulu perempuan, bagian perempuan ini malah diambil oleh suaminya. Maka kalau seperti itu ya dikatakan insya Allah lah. Nanti anak-anak lihat ya. Seperti itu. Karena ini tidak termasuk persyaratan yang yang harus dipe, dipenuhin ya. Karena itu ada ada haknya dia secara hukum yang memang Allah sudah menentukan hak itu buat dia. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau nanya Mas Ain Ustaz. Kalau orang tua kafir kan tidak akan men, apa tidak akan bisa mewariskan anaknya. Tapi kalau hibah gimana Ustaz? Nah, hibah nggak ada masalah. Nabi Alaihissalam menerima hibah dari uh, raja-raja kafir, ya. menerima hibah, hadiah dari orang-orang kafir belum menerima hadiah ya, nggak ada masalah diterima. Ya, Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Baik, terakhir. Ya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya warisan dari uh, orang tua laki. Ana bersaudara empat, yang dua laki-laki, dua perempuan. Abang Ana maunya kalau dibagiin itu rata. Karena Ana udah tahu hukumnya, Ana tetap tetap nggak mau. Tapi abang Ana tetap aja maunya rata. Itu gimana sikap kita? Iya. Uh, berkaitan dengan porsi yang sudah ditentukan. Jadi sekarang Jelas tuh dua banding satu. Apabila abang ingin rata, kan abangnya dua yang laki. Iya. Apakah dua-duanya menginginkan hal itu? Yang lebih ngotot sih yang satu. Kalau yang satu cuma diam aja. Ya tanya dia, soalnya ini masalah ini masalah hukum yang Allah sudah menentukan. Artinya kalau abang kepingin rata, udah bagiannya abang itu kasihkan ke kita nggak apa-apa. Oh gitu. Artinya jangan menuntut uh, kalau cuma dua perempuan satu laki mau rata nggak ada masalah. Karena bagiannya abangnya ini aja kan yang akan diberikan kepada adik perempuannya dua. Iya. Tapi kalau ternyata dua yang laki, mungkin yang laki ini kepingin ambil bagian dia lengkap. Karena dia membutuhkan dan itu hak dia. Sekali lagi warisan ini adalah hak. Jadi dia bukan meminta, tapi seharusnya diberikan hak dia kepada dia. Makanya kalau keduanya ini setuju dan uh, yang tadi yang diem itu, diem berarti setuju apa nggak berani bantah abangnya? Uh, belum tahu juga sih. Nah, makanya tadi. Jadi kalau memang dibagi rata sebenarnya bagian abangnya yang diberikan kepada adiknya seperti itu. Tadi disebutkan sama Ibu Ibu Teti. Ya. Uh, bagaimana ada pembagian dulu setelah itu uh, penyerahan lalu bagian abangnya ini dibagi lagi itu seperti itu boleh. Tapi tadi harus dengan keridhaan. Kalau enggak, enggak boleh jemaah. Hadza wallahu alam bisawab. Baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga eh, ibu-ibu uh, nah apa Ustaz yang gangguin Ustaz? Eh, jadi gini Ustaz, ada uh, barusan tadi ada satu ibu yang keduanya kafir, misalnya Ustaz orang tuanya, dan terlanjur sudah meninggal dunia tanpa adanya hibah, sementara anak keseluruhannya adalah muslim bagaimana cara membagi wasiatnya. Kalau menurut hukum Islam, anak eh, nggak e, berani masuk ke ranah itu, Ustaz. Ya. Kalau dalam hukum negaranya, maka itu e, tetap dibagi rata kepada anak-anak tersebut, gitu. Karena nanti waktu mau e, membagi, apa, mau balik nama sertifikat atau segalanya itu kan itu dipakai juga akte kelahiran, kartu ya, keluarga, -anak gitu. kematian itu yang menunjukkan bahwa mereka ada ahli waris. Itu Ustaz. Uh, Mohon Ustaz jelaskan e, kalau menerima yang seperti itu warisan dari e, orang kafir, apakah bisa kita persamakan seperti misalnya kita juga menerima e, harta yang seperti saya bilang hibah atau bahkan yang rampasan perang itu kita ambil kan dari orang kafir. Apakah itu bisa kita jadikan sebagai bahwa kita bisa berhak gitu Ustaz? Ya kalau bicara kata orang kafir. Iya iya. Kalau bicara hak, ya memang ada khilaf di antara para ulama masalah uh, orang muslim mewarisi orang kafir atau tidak atau orang kafir mewarisi orang Islam tidak tapi uh, sebagian ulama mengatakan kalau orang Islam itu mewarisi orang kafir tapi orang kafir tidak mewarisi orang Islam ini sebagian pendapat ulama kalau ikut pendapat yang ini jadi memang uh, Ana mungkin perlu mengkaji lebih dalam lagi, tapi pendapat yang ini berarti boleh dia dapat warisan bukan hak ya, bukan dengan menuntut, tapi diberikan kepada dia. Kalau memang hukumnya dia mendapatkan hal itu. Namun wallahu a'lam bishawab. Ya, coba tanyakan kepada ustaz lain atau anak akan bahas lagi uh, pekan depan insyaallah kita akan uh, bahas lebih dalam tentang bagaimana anak-anak yang muslim mendapatkan warisan dari bapak ibunya yang kafir mungkin. Seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. empty